Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar atau syarah Al-Ha'iyah, na'am barakallahu fikum, yang syarah Syekh Shalal al Fauzan habibullah taala yaitu Manzuman Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Kemarin apa pantunnya? Dari awal enggak masalah. Atat'an? Naam. Ayo bismillah. Ayo naam. Tafadhal. Naam, tafadhal. Belum? Hah? Wala? Wa sunnanil ladhi Tanju Naam, ayo

Ayo, bismillah. Naam, antum sudah bisa antum? Belum? Masalah tafadhal. Fadhal, Kak Ahmad. Belum? Santai insyaallah besoknya. Antum, Ibnu Umar? Belum juga? Menyusul insyaallah. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan habibullah taala kita lihat di sini. Hmm, kata beliau di sini barakallahu wa hadza fihi annahu la budda min al-ihtijaj bis sunnah ba'da al-Qur'an. Fa sunnah hiya al-masdaru masdar tsani min masadir al-Islam ba'da al-Qur'an al-Karim. Kata beliau, maka harus seseorang berhujjah dengan as-sunnah setelah Al-Qur'an. Karena sunnah itu adalah sumber yang kedua dari sumber-sumber agama Islam setelah Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah itu harus penting. Itu harus diperhatikan baik-baik juga Nah, bukan semata-mata Al-Qur'an sunnah saja, tapi ala fahmi salaful ummah. Karena memahami Al-Qur'an sunnah harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Jangan cuman ini kan ada dalil Al-Qur'an, dalil Al sunnah tapi siapa yang memahaminya? Paham ya? Kalau yang memahami adalah akal kita sendiri atau yang memahami adalah hawa nafsu, tidak benar. Tapi sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Kita lihat wa usulul istidlal 'inda al-usuliyyin minha ma huwa muttafaqun 'alaih wa minha ma huwa mukhtalafun fihi lakinnal muttafaq alaih arba'atu usul. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Naam, sumber-sumber pendalilan menurut ahlu usul di antaranya ada yang disepakati oleh para ulama, ada pula yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang akan tetapi yang disepakati oleh para ulama ada empat. Ya. Naam, sumber-sumber pendalilan yang disepakati oleh para ulama ada berapa? Ada empat. Sudah kita lewati semuanya. Al-aslul awal, sumber yang pertama Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim upayakan semaksimal mungkin kita bisa menghafalnya. Terkadang lupa terluputkan itu wajar, yang penting berupaya untuk menghafalnya karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya pemilik hafalan Al-Qur'an na'am barakallahu fikum kal ibil fi uqliha seperti apa unta yang diikat na'am in ahada in ahadaha na'am in ahada 'alaiha amsakaha Nah, maksudnya nah sebagaimana yang Rasulullah ucapkan yang semakna kalau jika dia berupaya untuk apa? memperkuat enam ikatan tali tersebut niscaya dia tidak akan apa? tidak akan lari. Hafalan itu kalau sering diulang-ulang tidak akan lupa. Cuman na'am barakallahu fikum intaraka hadzahabat. Nah jika dia meninggalkan nah barakallahu fiqum ikatan tersebut tidak mengulang-ulang ikatan tersebut niscaya akan pergi. Maksudnya ontanya akan lari. Nanti dipermisalkan bagi onta yang nanti ikat tadi. Dan itu semuanya menunjukkan bahwasanya kita semuanya perlu mengulang-ulang hafalan tersebut. Terkadang kita sudah ulang-ulang, lupa juga itu wajar. Paham ya? Karena terkadang pas kita ulang-ulang kita ingat. Suatu ketika kita ngulang lagi, lupa lagi. Itu wajar ya. Cuman intinya apa? Intinya upayakan Al-Qur'an Karim dihafal. Naam. Dihafal terutama di umur-umur usia-usia yang masih muda. Eh, ketika 20 tahun ke bawah itu masih mudah untuk menghafalnya. Nah, dan itu anak rasakan saat itu ketika menghafal usia 20 tahun ke bawah itu masih muda. Masih mudah sekali. Tapi kalau 20 tahun ke atas itu sudah mulai agak kesulitan. Nah, walaupun bisa tapi agak kesulitan. Nah, barakallahu fikum. Cuman seringnya 20 tahun ke atas itu mudah untuk memahami. Paham ya? Jadi terkadang anak-anak kecil 15 tahun, 14 tahun hafal Al-Qur'an, mungkin dia enggak paham isinya. Tapi nanti kalau sudah usia 20 ke atas itu mudah untuk memahaminya. Nah, misalkan anak kecil 14 tahun, misalkan 13 tahun hafal matan jurumiyah, itu tanya nggak paham dia. Apa artinya nggak tahu. Tapi nanti kalau sudah belajar, sudah belajar barakallahu fiikum ketika usia 20 tahun ke atas mulailah dia berkembang untuk memahaminya. Jadi nggak perlu nah barakallahu fiikum kita na'am khawatir. Jadi sejak kecil, sejak usia di bawah 20 tahun upayakan semaksimal mungkin semangat dalam menghafal Al-Qur'anul Karim. Naam. Terutama ketika statusnya masih apa? Bujang Nah, statusnya masih bujang, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin karena nanti kalau sudah statusnya lain, berkeluarga itu lain lagi urusannya. Paham ya? Sudah punya tanggungan anak, istri kan itu. Kemudian anaknya nangis, dia murojaah enggak sempat lagi misalkan. Itu sudah perkara yang wajar. Tapi kalau antum siapa yang nangis? Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam artian masih luas waktunya. Nah, untuk murojaah mengulang-ulang. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Usia-usia masih muda itu antum maksimal semaksimal mungkin manfaatkan. Nah, barakallahu fikum jangan sampai menyesal di kemudian hari karena penyesalan datang di akhir bukan di awal. Nah, kita lihat yang kedua. Al-aslu tsani, sumber yang kedua as-sunnatu an-nabawiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah, hadis-hadis, dimulai dari yang paling mudah antum hafal Arba'in Nawawiyah. Eh, sekarang sudah lumayan dapat dua hadis. Eh, insyaallah besok sebarkan antum ya Nah, kalau enggak besok berarti besoknya lagi. Yang jelas siap-siap setorkan. Sudah lumayan dapat dua hadis. Nanti kalau sudah selesai 42 hadis, selesai semua hadisnya. Paham ya? Bukan selesai hafalannya ya. Hafalannya selesai tapi upayakan ingat semuanya. Nah, barakallahu fikum lumayan. Setelah itu nanti menghafal kita fikih, Om betul Ahkam kalau mau hafal. Kalau mau tebal lagi, Bulughul Maram. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Semangat itu ada. Kalau ingin biar fokus dan terkendali, tidak terfikirkan dengan sesuatu yang lainnya, ada dana, ada uang, berangkat ke Yaman. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, semangat itu harus dikobarkan karena posisinya nah barakallahu fikum, nah kita semuanya ingin kalau kedepannya itu ada penerus, generasi penerus. Nah, barakallahu fikum yang sekarang kebanyakan anak-anak muda bagaimana? Antum saksikan, sudah malas mereka belajar, pegangnya Android terus. Paham ya? Android. Ayo talim belajar. Sekarang belajar lewat Android bisa katanya. Orang kalau belajar lewat Android, atau Android ya, audio dengan suara ustadznya itu memang bisa dia. Cuman dia belajarnya nggak fokus ketika duduk seperti ini. Yang di rumahnya karena banyak cerita. Nah, mana belajar? anda belajar lewat mana, Anak belajar setiap hari dengan ustadz fulan. Di mana? Lewat internet. Lewat Android. Nah, kemudian dia cerita yang namanya belajar lewat audio mendengarkan itu untuk fokus nggak bisa. Karena apa? Depannya ada kopi. Eh? kopi nggak cukup, harus ada rotinya. Mendengarkan nah, sambil ngopi sambil makan roti itu. Nanti yang masuk yang mana kira-kira? Yang masuk jelas makanannya. Paham ya? Makanannya minumnya jelas masuk, tapi pelajarannya belum tentu masuk. Nah, Allah musta'an itu banyak yang cerita ya. Banyak yang cerita oleh karena itu nah barakallahu fikum semangat. Nah, jadi enggak perlu antum pikirannya Android Android itu gampang nanti. Kalau sudah selesai belajar, nah selesai meninggal ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum nanti baru silakan berdakwah, menyebarkan dakwah, tapi kalau proses belajar seperti ini enggak usah tersibukkan dengan kayak gitu. Nah, barakallahu fikum, adapun beda statusnya mungkin sudah berkeluarga, punya istri itu lain lagi urusannya jangan disamakan. Nah, enggak boleh pakai android si fulan aja punya kok. Si fulan sudah berkeluarga, sudah punya rumah. Kalau kalian di sini ya udah, fokus. Ya kan? Fokus barakallahu fikum na'am. Oleh karena itu, Nah, sekarang banyak anak-anak muda yang dirusak dengan Android tadi. Dia dengan Android, dengan internet bergaya seperti ustaz. Nah, semuanya dijawab semuanya. Pertanyaan gak ada satupun yang terlewatkan misalkan. Tapi kalau internetnya mati bingung dia. Karena gak punya hafalan, hati-hati. Jadi hafalan penting sekali. Al-Qur'an wa sunnah. Antum hafal arba'in ya lumayan kalau mungkin. Nah ya? Lumayan sama artinya. Jelaskan. Khutbah pun bisa nggak? Bisa. Qala Allah, qala Rasul. Dengan itu aja kan? Terjemahkan selesai. Tapi kalau nggak punya hafalan sama sekali, eh, kemudian dia bergaya nerjemahkan ini itu. Eh, kalau ada internet, kuotanya habis, nggak ada sinyalnya bingung. Afan, eh, pelajaran libur dulu. Kenapa Ustaz? Lagi nggak ada sinyal. Allah mustahil Jangan ya, jangan sampai menjadi dai yang modelnya seperti itu. Hafalan itu penting. Ini sekedar mengingatkan karena zaman-zaman anak waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum itu terus terang aja anak belum kenal yang namanya HP Android seperti ini ya. HP dahulu ya jadul yang antum titipkan itu kayak gitu. Paham ya? HP-HP jadul kayak gitu. Itu itu pun kalau orang belum pernah melihat, belum pernah menyentuh ya juga bingung. Namun hanya sekedar peringatan jangan tersibukkan dengan HP-HP Android sehingga dia malas untuk menghafal jangan. Hafalan Al-Qur'an sunnah penting. Kalau antum dah hafal Al-Qur'an sunnah, kapan saja dibutuhkan siap gitu loh. Enggak bawa buku tulis, enggak bawa kitab pun siap. Karena dah hafal dia. Tapi kalau punya hafalan bagaimana kosongan tok gitu. Tafadhal ngisi tausiah muhadharah wahafan HP-nya di rumah. Semuanya isinya di HP semua jangan, jangan. Pokoknya jangan. Itu semuanya sangat keliru barakallahu fikum tapi upayakan Al-Qur'an was sunnah itu dihafal, dikuatkan lagi dengan ilmu apa? Bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu membantu sekali. Nahwu sharaf karena sekarang kalau antum antum saksikan ya, kitab kita sejak dahulu hingga saat ini yang belum diubah itu banyakkan kitab gundul kita para ulama, tidak berharap. Itu butuh apa? Butuh pelajaran. Nah, semakin antum kuat bahasa Arabnya, semakin kuat kuat pula hafalannya nanti. Karena ketika antum hafal bahasa Arabnya itu bisa merancang dan juga bisa nah menyusun. Itulah yang akan memperkuat nanti. Tapi kalau nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali itu masih kurang. Oleh karena itu jangan sampai dilupakan belajar bahasa Arab karena belajar bahasa Arab adalah ilmu apa? alat istilahnya, ilmu wasilah. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum li'annaha al-wahyu tsani ba'da al-Qur'an. Wallahu jalla wa 'ala yaqul dikarenakan as-sunnah adalah wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an dan Allah taala berfirman wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang pendek, simple, ringkas ini dihafal ini. Ayat perintah agar kita mengikuti Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an saja kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa manhaakum anhu fantahu dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian ambillah dan apa saja yang Rasul larang dari kalian tinggalkanlah. Ini dalil yang penting ini. Ya. Buktikan katanya kalau dalilnya gambar makhluk bernyawa haram dari Al-Qur'an buktikan mana katanya. Tunjukkan dari Al-Baqarah sampai Anas katanya, nantang-nantang dia. Padahal dia kalau tahu ayat ini malu dia. Karena ayat ini apa? Perintah untuk ngikutin Rasulullah sedangkan Rasulullah melarang gambar makhluk bernyawa. Cukup satu ayat saja. Nah, tapi kalau mereka nyari itu nyari yang harus yang persis gitu kalau mereka itu. Allah musta'an. Padahal ayatnya jelas ini ya. Kita lihat berikutnya. Wa yaqulu jalla wa ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulnya. Akan ditimpa pada mereka sebuah fitnah ujian balak petaka atau ditimpa pada mereka adab yang pedih Hada huwal aslu tsani. Inilah sumber rujukan yang kedua, wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu rabbuh yang mana sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rabbnya telah mensifatinya wama ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walihada yasifuhal ulama'u bil wahyi sani ba'dal Qur'anul Karim. Oleh karena ini para ulama mensifati bahwasannya as-sunnah adalah wahyu yang kedua setelah apa? Al-Qur'anul Karim. Hal ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya Bersamanya yaitu as-sunnah. Nasallallahu azza wa jalla imani wa karamih an yusabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.